Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya takdimi, saya akan menanyakan tentang keutamaan mencari ilmu. Buya kan pernah mengatakan e, betapa mulianya ketika kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Ketika kita, ketika e, sebagian dari kita tidak bisa selalu hadir di, di majelis seperti ini atau bahkan mendengarkan streaming, apakah dengan mendownload ceramah-ceramah seperti dari Buya ataupun para habaib atau bahkan membaca buku dari para eh, pengarang-pengarang uh, itu akan mendapatkan keutamaan ilmu seperti halnya di masjid sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah menuntut ilmu. Berguru menuntut ilmu dimulai dari yang semacam ini menghadiri sebuah majelis sehingga di situ akan bertemu dengan sanak saudara kerabat dan juga bertemu dengan guru inilah yang luar biasa yang disanjung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya seperti ini majelis ilmu berkumpulnya antara guru dengan murid saudara dengan saudara berkumpul itu majelis ilmu malaikat ridho semua yang ada di lautan mendoakan memohonkan ampun kepada sang penuntut ilmu. Bahkan pada hakikatnya yang kita tempuh jalan ini adalah jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi aw fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati barang siapa yang telah menempuh jalan ilmu semacam ini sebetulnya dia adalah telah dimudahkan oleh Allah menuju jalan surga. Dan di saat kita berkumpul di tempat ini bagaimana malaikat mendoakan kepada semua yang hadir di tempat yang semacam ini dengan doa-doa yang luar biasa yaitu dengan doa-doa Allah berikan pengampunan dan Allah berikan rahmat dan diamini oleh malaikat-malaikat yang lainnya maka keberadaan kita di tempat yang semacam ini mengundang pengampunan dari Allah menjadikan sebab kita diampuni oleh Allah kemudian juga menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak pandang siapapun yang datang di sini, bahkan dalam hadis itu disebutkan, bahkan ada satu orang yang dia adalah ketir khata. Dia banyak kesalahan. Dan dia bukan orang yang biasa hadir di majelis. Cuma tadi ngelihat orang pada kumpul-kumpul, ada apa dengan itu semuanya? Akhirnya orang tersebut ikut-ikut. Hadirlah dia. Bersama orang-orang yang hadir, malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa tentang orang ini, maka dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi, dia termasuk orang yang beruntung karena dia telah duduk dengan man la yashqa bihim jalisuhum karena dia telah berduduk dengan orang yang beruntung maka orang tersebut menjadi orang yang beruntung bukan ahli majlis tiba-tiba duduk nengkreng di tempat majlis asalkan tidak mengganggu saja dia duduk hanya ngapain orang di sini duduk di situ maka dia pun mendapatkan pengampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala baik kemudian bagaimana yang tidak hadir atau yang hanya mampu dengan internet dan sebagainya ketahuilah semuanya ada martabatnya macam-macam ada tingkatan masing-masing jika anda adalah memang orang yang tidak mungkin hadir ke tempat ini jika anda adalah orang yang tidak mungkin hadir ke tempat ini karena jarakmu yang jauh tapi dalam diri anda ada kemauan dan semangat ada bahkan jika majlis itu dekat dengan majlis anda anda pasti datang maka Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu niat di dalam hatimu ada tempatnya yang jauh misalnya yang mendengarkan suara ini mungkin yang dari Singapura dari Australia atau dari Sumatera dari Hong Kong mereka mendengar tapi tidak bisa datang memang mustahil mereka datang tetapi tapi mereka tidak ingin ketinggalan dari rombongan ini kalau niatnya semacam itu dan ada udhur yang menghalanginya untuk sampai ke tempat ini maka dia mendapatkan keutamaan dan ketemuannya sama dengan yang hadir karena apa kerinduannya itu loh kalau seandainya dia ditempatkan di Cirebon dan dia mungkin sudah datang pasti dia datang maka Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya mungkin bertanya ini loh ini saya ini tinggal di Cirebon tapi saya males saya pengen lewat radio saja ya oh ya anda dapat tapi pangkat anda tidak seperti yang datang tentunya tentu beda dong karena yang datang adalah berjuang dengan hartanya untuk bensin dengan tenaganya waktu dihabiskan untuk itu semuanya sangat berbeda dengan orang yang di rumah nganggur lalu males lalu dia hanya mendengar radio tapi beda yang di rumah sana ibu yang sakit yang biasa datang ke sini hanya karena sakit tidak ada yang menemani ke sini lalu dia mendengar radio pahalanya sama dengan di sini karena ada uzur Allah maha tahu tentang sejauh mana kerinduan kita yang mendownload <laughs> dia rindu ingin hadir karena tidak mampu ada saudara-saudara kita dari kota jauh sana. Ya saya tidak bisa menghadiri secara langsung dan juga mendengar radio secara langsung kami tidak bisa kami hanya mampu untuk mendownload ceramah-ceramah dan baik dapat bahkan mungkin sama dengan di sini karena kesibukannya dia punya jam kerja yang berbeda yang tidak tepat waktunya untuk bisa menghadiri sehingga dia hanya mengambil rekamannya didengar dia berusaha untuk mendapatkan yang sama seperti yang didapatkan orang yang hadir niat di dalam hatinya jadi ada termasuk yang dengar internet dapat cuman semuanya sesuai dengan niat di dalam hatimu kalau anda tidak bisa menghadiri ini karena memang ada uzur dan niatmu besar maka ketahilah anda akan dicatat sebagai orang yang hadir dan banyak orang semacam ini beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang biasa hadir karena sakit setelah sakit tidak ada yang nganteri anaknya tidak ada di tempat sehingga saya hanya dengar radio saja apakah saya dapat pahala sama bu ya dapat karena tidak ada yang mengantarkan dapat semuanya anda mendengar radio pun saat ini mendapatkan yang sama jika memang anda golongan orang yang memang punya kesibukan punya kesibukan sibuk anda harus misalnya punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau anda harus berdekat membantu ibunda anda atau anda harus menemani orang sakit lalu anda menyisihkan waktu untuk mendengar melalui radio sama pahalanya karena ada uzur anda anda yang ngongkang-ngongkang nganggur tidak ada kerjaan juga tidak ada halangan cuman males saja deh dengar radio saja anda dapat tapi tidak seperti yang didapat orang yang datang begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pemurah. Tapi ingat kaidahnya sederhana, ajurki ala qadri nasabiki. Suatu ketika Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kadar sesusahmu." Semakin susah maka semakin gede pahalamu. Yang datang ke sini pun beda-beda. Sehat dapat pahala besar, sehat. Dengan mobil mewah dapat pahala besar. Datang ke tempat ini. Semangat tapi sudah sakit pakai sepeda wow gede lagi ini, tidak usah khawatir ngalang ngalang yang pakai mobil tuh yang pakai mobil langsung ditinggal mobil yang naik sepeda nanti nah ajrugi ala qadri nasabiki sesuai dengan jerih payahmu itulah maka yang berjalan kaki sampai ngos-ngosan lebih gede pahalanya daripada yang jalannya sehat itu cuman jalannya sehat sempurna pahalanya maka ketahuilah semakin berat anda melangkah, semakin anda, berat anda berjalan, semakin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikisahkan Siti Aisyah. Lalu ajruki, semakin capek, semakin semakin gede pahalamu wahai Aisyah. Maka dari itu jangan khawatir ya. Yang datang ke sini dengan capek sudah sakit, berat, masya Allah. Ah, itu ada lebih gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.